Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu 13 Januari 2021 bertepatan dengan 29 Jumadal Awal 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan hukum-hukum puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-20. Dan di sesi ke-20 ini kita akan masuk kepada keutamaan yang ke-13 dari keutamaan puasa Ramadan dan puasa yang lainnya. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan silahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fik. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu au hafidahullahu taala fi kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Al-fadilatu salah satu asyara atau al-fadilatu salah satu asyiyam hadribul akhlak. Bahwa puasa menyaring dan mensucikan dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Pendalilan tentang permasalahan puasa itu akan mentarbiah akhlak dari yang buruk menjadi yang baik disebutkan oleh penulis pendalilannya lima hadis di dalam matan. Dan tentang definisi yuhadzib telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu dan definisi dari al akhlak yang baik yang mulia juga telah kami sebutkan definisi dan keutamaannya. Maka sekarang langsung kita masuk kepada wajah pendalilan Pendalilan yang pertama di hadis Anil A'rabi dari orang Badu dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Saumu sahri sabr wa thalathati ayamin kulli syahr yudhibna wahrus sadr, waharus sadr." Yang maknanya puasa satu bulan penuh dan puasa tiga hari di bulan Syawal, eh, di bulan tiga hari di dalam satu bulan di full moon, maka yudhibna waharas sadr. Dia akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Waqi' wa huwa Ibnu Jarrah an Qurah Ibnu Khalid Haddatsani Quratu Ibnu Khalidin an Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Sukhair anil A'rabi maka semua rijalnya tikot dan telah dihukumi kesahihannya oleh Al-Busiri di Ithaful Khairah Al-Mahrah dan berkata Al-Haythami di Zawaid ataupun Majma'uz Zawaid rijalu Ahmad rijalu Sahih maka hadis ini sahih sesuai yang diucapkan oleh Al-Haythami dan oleh Al-Busiri. Dan jika dikatakan kepada kita bagaimana dihukumi hadis ini sahih. Padahal ada rawi yang majhul. Mana rawi yang majhul? Wake, Ma'ruf ibn Jarrah, Qurah ibn Khalid, Tikoh, Yazid ibn Abdullah ibn Sukhair, Tikoh. Ada rawi majhul. Siapa? Al-A'rabi. Al-A'rabi tidak disebutkan namanya. Maka kita katakan jahalatus sahabi la tadur fil isnad. Majhulnya seorang sahabah la yadur. Selama dia meriwayatkan hadis ini dan dia bertemu dengan Nabi, maka tidak butuh kita untuk mengecek siapa sahabat tersebut karena telah dipuji sahabat tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Adapun oleh Allah seperti di dalam ayat Al-Qur'an, al awalun awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi isanin radhiyallahu anhum waradu'an. Maka Allah telah memuji mereka bahwa as al awwalun dan al-muhajirin dan yang mengikuti mereka dipuji oleh Allah dengan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha atas mereka. Dan bahkan di dalam surat Al Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik yang keluar dari kalangan Bani Adam, dari kalangan manusia. Maka ditafsirkan pula oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, Kuntum khairun nas ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang keluar untuk manusia next generation setelah kalian. Maka Dipuji di dalam Al-Quran dan dipuji juga di dalam hadis. Yang mana hadis ini hadis yang mutawatir. Yang datang dari sekitar banyak sahabat. Dari Imran ibnu Hussein, Abi Hurairah, dari Abdullah Ibn Mas'ud, dari Aisyah, dari Abi Barzahal al-Aslami, dari Samurah, dan juga dari Buraidah, dan juga dari Nu'man ibnu Bashir, dan dari Umar, dan dari Sa'id ibnu Tamim, dari Sa'ad ibnu Tamim, dan yang lainnya. Maka hadis ini sekitar datang dari lebih dari 8 sahabat dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir yang la syakka wala raiba fi yang mana hadis ini berlafaz khairun nasil qarni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum sebaik-baiknya orang yang hidup mereka para sahabat yang hidup di zamanku kemudian orang-orang yang setelahnya para tabi'in dan orang-orang yang setelahnya para itba'at tabi'in Sahihnya khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku. Maka para sahabat barakallahu fikum tidak butuh kepada pentausikan dari manusia. Seperti si fulan ma'aluh. Qala su'bah tikoh. Qala Yahya bin Ma'in imam. Qala Abu Hatim tikotun sabtun. Tidak butuh kepada itu. Maka para sahabat meskipun jika dia majul seperti di sini Al-A'rabi, maka dia bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Tidak butuh kita untuk mengorek siapa A'rabi itu namanya dan apa keadaannya dia sikoh ataupun tidak sikoh, tidak butuh. Maka ini ittifaq dari ahli hadis. Para sahabat jahalatuhum la tadur kemajhulan mereka, tidak diketahui namanya dan sebagainya, maka tidak berpengaruh. Dan telah datang riwayat yang lain selain dari jalan yang pertama tadi, dari jalan Abdul Yang mana Abdul di dalam musanafnya meriwayatkan dari Ma'mar wahwa Ibnu Rashid Al-Azdi an Sa'id Al-Jurairi an Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Sukhair sama sanatnya kepada Al-A'rabi. Maka di sini keadaannya Sa'id ibnu Sa'id al-Jurairi adalah Sa'id ibnu Iyas. Dia saduk Hasanul Hadith. Namun dia di akhir hayatnya pikun. Seperti dinaskan oleh Imam An-Nasai. Mansami sami, um, man sami amin minhu ba'dal ikhtilat falaysa bisyai'i. Maka orang yang mendengar dari dia sebelum ataupun sesudah pikunnya hadisnya rusak. Maka asar ataupun hadis dari Abdul di jalan yang kedua bisa naik kepada derajat yang sahih ataupun hasan dengan riwayat yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada matan. Maka madhab al muhajizin tidaklah beristimbab dan mengambil fawaid, mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis-hadis kecuali setelah diketahui kesahihannya. Ini dia manhaj ahlul, ahlul hadis di dalam akidah, di dalam pembahasan fikih. Adapun kalau hanya sekedar dia seorang fakih, maka mendapatkan dalil dari madhadnya langsung beristidlal ini dalil demikian dan demikian maka ini wajah pendalilan kita sebagai asy-syafi'i atau kita sebagai al-hambali atau kita sebagai al-maliki atau kita sebagai al-ahnaf pengikut Abi Hanifah Dalilnya ini hadis disarah oleh dia dan bahkan dari hadis itu membantah kelompok-kelompok yang menyelisihi pendapat gembongnya misalnya dia Hambali pendapat Imam Ahmad dia Syafi'i pendapat Imam Asy-Syafi'i kemudian ternyata setelah dicek sanatnya sanatnya baik maka manhaj al-muhaddisin tidak seperti itu dia tidak terkungkung dengan madahib maka itu yang kami melihat kepada orang-orang ahlul hadis. Seperti madhab kami Syekh Mukbil. Dia merujuk kepada hadis yang sahih. Tidak mengikuti madhab Imam Al-Hambali ataupun Syafi'i ataupun Al-Ahnaf ataupun Maliki. Maka suatu hari Syekh Mukbil merojehkan pendapat Imam Syafi'i Karena hadisnya sahih. Suatu hari dia dalam khilaf mengambil madhab Bahkan Abu Hanifah. Karena kebetulan Abu Hanifah yang biasanya tidak beristidal dengan hadis, kebanyakan dengan akal, kadang-kadang juga mengambil hadis dan pendapatnya kadang-kadang sahih. Maka syekh kami pun mengambil ucapan Abu Hanifah. Maka manhaj al muhadithun keluar dari taklid. Adapun orang-orang yang tidak mempunyai ilmu hadis dan berkecimpung di dalam ilmu fikih, kecenderungannya dia akan menjadi muqallid. Apa madhabmu? Syafi'i. Apa yang dikeluarkan oleh Imam syafii dalam kitabnya Al-Um, ataupun dalam pendalilan ini madhab Syafi'i, mereka akan mengatakan yang rojeh pendapat madhab kami. Yang rojeh pendapat madhab kami. Berbeda dengan al muhadithun Jika terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama antara empat a'imah yang imam madhab al-muhadithun tidak mengambil siapa yang banyak. Misalnya ucapan Imam Ahmad mengikuti jumhur dan berkesendirian misalnya Imam Malik. Maka para muhadithun tidak melihat ucapan Imam Malik sedikit, ucapan jumhur lebih banyak. Lahada walahada. Maka manhaj al-muhadithun melihat kepada sihatul hadith. Maka Imam Ash-Syafi'i menginginkan ini yang diinginkan. Man kuwiat hadithuhu kuwiat hujatuh Barang siapa yang pendalilannya dengan hadis yang sahih, maka pendalilannya akan lebih kuat. Dan para ulama di dalam ucapan-ucapan mereka mengatakan hadisun sahih fahuwa madhabi. Maka madhabku adalah mengikuti hadis yang sahih. Maka inilah dari manhaj al muhadithin Dan di sini kita pun mengikuti manhaj tersebut setelah kita mensyarah ataupun mentakhrij hadis Al-A'rabi dan dia adalah sahih ataupun hasan, maka kita mulai mengambil faidah padanya. Maka ucapan di hadis A'rabi saumu sahri sabr maknanya adalah siam Ramadan karena bersabar dalam satu bulan. Dan ini yang ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Munawi di Faidul Qadir. Dan ucapan yadhabu waharas sadr. Disebutkan oleh para ulama makna waharas sadr ghaslihi au haqdihi au ghaidihi au nifaqihi bihaitsu la yabqa fihi rinun au adawah au asadul ghadab. Maknanya yudhibu waharas sadr puasa Ramadan dan puasa sunnah dan disebutkan di sini sunnahnya tiga hari. Setiap bulan, maka dia itu akan menghilangkan keburukan hati. Dari hasad, iri, dengki, nifak. Dan juga kemarahan, panas, hati dan sebagainya. Maka ini disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Munawi di Faidul Qadir. Mujalad yang keempat halaman 211. Dan begitu pun di riwayat lain yang nanti akan kita masuki dengan lafaz yudhibu biwagri sadr. Di sini bukan wahri sadr, tetapi wagri sadr. Dan ini seperti datang nanti akan datang di hadis Adi bin Sa'id, eh, Adi bin Hatim yang makna wagri sadr adalah kalimat tadulu alal hararah. Makna wagr kalimat yang menunjukkan panas. Sehingga maknanya yudhibu wagras sadr biwagris sadr maknanya menghilangkan panasnya hati. Dan di dalam kamus juga disebutkan al-wagrah sidatul har. Disebutkan oleh Abul Hasan Ahmad Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqayisil Lughah, di dalam kitab komus Maqayisul Lughah makna wagrah ay Syiddatul har, panas yang menyengat. Maka hati itu mempunyai panas yang menyengat. Yang menyebabkan keburukan pada jiwa kita. Menjadi pelit, menjadi hasad, menjadi erogen, menjadi sombong. Dan juga tidak mau menerima yang hak. Batarul hak wa tunas nas. Maka dia akan menjadi batron, erogen, dinasehati kepada yang hak tidak mau dan merendahkan manusia. Seakan-akan manusia betul ilm dan ustad-ustad sagir bagi dirinya bagaikan the insect serangga yang ditiup saya sudah melompat ataupun sudah kabur. Maka ini semuanya adalah sebab dari wagratus sadr ataupun wahratus sadr yang maknanya hati yang panas. Maka di sini wajah pendalilannya jelas. Bahwa puasa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Puasa akan menjadikan hati menjadi dingin. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Selesai hadis yang pertama. An rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ala ukhbirukum bima yudhibu wa haras sadr. Saumu thalathati ayam min kulis syahr. Maka di hadis yang kedua lafadznya dengan sigoh pertanyaan dan jawaban. Tidaklah kalian menginginkan agar aku beritahukan kepada kalian perkara yang menyebabkan dinginnya hati dan hati ini menjadi baik, hati ini menjadi lemah lembut, hati ini menjadi mempunyai akhlak yang mulia. Maka dikatakan apa itu puasa tiga hari dalam satu, buta, satu bulan. Puasa ayam bir. Maka hadis ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abdul Razak yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash an Abi Ammar an Amr ibni Syarahbil an rajulin min ashabi Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka di sini sanatnya semua rijalnya tikot. Abu Ammar dia adalah seperti disebutkan Ibnu Khaisamah aku bertanya kepada Ahmad Ibnu Hambal dan Yahya Ibnu Ma'in tentang Abu Ammar maka berkata Yahya Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad ismuhu Uraid Ibnu Humaid wahwaku huwa kufi maka Abu Ammar rawi yang sikoh disikohkan oleh Ahmad dan oleh Ibnu Ma'in. Akan tetapi di sini ada al amas Siapa al amas Ewa man ismuh Sulaiman Ibnu Mihran wahwa mudallis. Dan di sini disebutkan al amas an Abi Ammar. Maka di sini di sanad ini lam yusarrif fi jami' turuqihi. Maka hadis ini sanadnya dhaif namun bisa terangkat dengan hadis Al-A'rabi. Maka di sini pun jika ditanyakan kepada kita, "Hei, ya Ustaz hadis ini naik kepada derajat hasan?" Padahal sanatnya juga ada rawi yang majhul. Kita katakan tadi, rawi yang majhul jika di kalangan para sahabat pala tadur tidak memberikan efek daif karena telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya di dalam permasalahan yang terdahulu. Dan di sini disebutkan rojulun min ashabi nabi. Seseorang dari ashabi nabi. Cukup dengan ucapan seseorang dari sahabat nabi menunjukkan bahwa ini adalah seorang sahabat. Maka dia telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Cukup. Adapun ucapan salah satu ayam min kulis syahr. Maka di sini dari jelis siam dari jenis siam yang mustahabat. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dalil tentang sunnahnya puasa tiga hari ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata, Ausani Khalili. Bahwa kekasihku Nabi Muhammad telah meriwayatkan kepadaku dan mewanti-wantiku dari perkara di salah satu dari tiga perkara yang pertama di bisyami salah satu ayam mingkul isyahr melaksanakan puasa tiga hari dalam satu bulan warak aitai duha warak aitai duha wa an yutira qabla an arkuda dan juga melaksanakan witir sebelum aku tidur. Maka di dalam masalah ini diperintahkan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tentang ibadah melaksanakan puasa tiga hari dalam satu bulan. Dan ini diwanti-wantikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Maka inilah yang diinginkan. Kemudian jika ada pertanyaan, Taib, apakah yang diinginkan dalam puasa yang menyebabkan dahabu wagrasadr Zahabu wahara sadr adalah puasa tertentu ataupun puasa apa saja. Maka dikatakan jawabnya telah datang hobar dari istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diinginkan puasa di sini fi minas syahr Puasa apa saja dalam satu bulan. Seperti datang hadis dari Mu'adah Al-Adawiyah. Di mana Mu'adah Al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu min kulli syahri ayam?" Qalat, "Na'am." Fakultu laha min ay ayami syahr kana yasumu qalat lam yakun yubali min ay ayami syahr yasumu. Dan datang juga khabar dari sahabat Nabi yang lain bi annaha ayam layalil bid. Dan juga datang dari Abdullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yakni min gurrati kulli sahar salasati ayam. Dan yang paling jelas lagi datang lafaz siyamu salasati ayam min kulli sahar siamu dahar. Ayamul bid Sabi hatta asrata wa arba'ata asrata wa khamsata asrata. Dari sini kita mengetahui sekarang. Ucapan Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Aku wasiatkan kepada kamu, hai Abu Hurairah, untuk puasa tiga hari dalam satu bulan. Maka tadi pertanyaannya, apakah tiga hari dalam satu bulan ini adalah puasa apa saja? Misalnya satu hari di awal bulan. Seperti Mungkin besok ataupun besoknya kita masuk kepada al Thani. Jumada Al-Thani. Awal bulan kita berpuasa satu hari. Kemudian nanti di tanggal ke-15 di siangnya kita puasa dua. Kemudian di akhirnya tiga. Atau tiga hari berpuasa di awalnya. Atau tiga hari berpuasa di tengahnya. Atau tiga hari berpuasa di akhirnya. Atau kapan saja berpuasa tiga hari. Yang jelas dia itu tidak diruntun. Maka jawabnya tadi. Telah datang penjelasan tiga hari itu yang paling jelas seperti datang di hadis Abdullah karena Rasulullah SAW yasumu min gurrati kulli syahr salata ayam. Dan makna gurrah nanti akan dijelaskan adalah malam yang putih. Dan lebih jelas lagi disebutkan puasa tiga hari min kuli syahrin adalah ayam mulbid Yang mana paginya adalah malam ke, yang paginya pagi ke-13 dan ke-14 dan ke-15. Maka hadis-hadis ini yang kami sebutkan hadis-hadis yang datang diriwayatkan diantaranya oleh Ashabu Sunan yang derajatnya sahih dan juga saling menguatkan di antara mereka menjadi pendalilan bagi kita bahwa yang diinginkan dengan puasa tiga hari seperti di hadis yang kedua wasiam salah satu ayam maknanya siam ayam bid maka di hadis juga yang akan datang nanti disebutkan al gurrah dan makna al-gurrah adalah putih. Makna al gurah al-bayad, putih. Maka maknanya siam fi ayami layalil gur al abyab. maknanya puasa di siang hari yang malamnya putih. Malamnya putih dikarenakan full moon, dikarenakan bulan purnama dikarenakan Lailatul Badr. Maka Al-Arab mengatakan full moon itu dengan gurah. Dengan putih. Dan mana gurah di mana putih. Maka akhirnya kita kumpulkan khobar-khobar di sini. Apa yang diinginkan dengan puasa tiga hari? Yang diinginkan puasa tiga hari adalah puasa ayam milbit. Maka ayam milbit dari puasa sunnah yang mempunyai keutamaan mensucikan akhlak sehingga akhlak kita menjadi baik. 38 menit. Kita sambung. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga dari Adi Ibnu Hatim. Samitu Rasulullah SAW yakul siyamu salatati ayam mingkul syahr yudhibu biwagri sadr. Lafadznya sama. Namun bedanya biwahri sadr. Sekarang di hadis adi biwagri sadr. Yang maknanya sama. Puasa tiga hari dalam satu bulan menghilangkan panasnya hati. Dan puasa tiga hari ini telah kami jelaskan tadi. Puasa apa? Puasa ayamul bid. Dan ini yang rojeh dari beberapa riwayat. Maka hadis-hadis yang bersifat umum. Puasa tiga hari. Menyebabkan menghilangkan panasnya hati. Maka di sini memberikan makna. Bahwa puasa ayamul bid dan puasa-puasa yang wajib yang lainnya memberikan faidah menghilangkan rasa panas dari hati. Maka hadis yang ketiga dari Adi Ibnu Hatim diriwayatkan oleh Al-Ukaili di kitabnya Ad-Du'afa dari jalan Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Muslim haddatsana Sahal Ibnu Zanjalah haddatsana Abdurrahman Ibnu Amr Ibni haddatsana Abdurrahman Ibnu Amr Ibnu Jabalah Al-Bahili Haddatsana Abdullah bin Malik Al-Qaisi an Yazid Ibni Adi Hatim dari bapaknya Adi Ibnu Hatim. Maka telah didhaifkan hadis ini oleh Al-Ukaili yang meriwayatkan hadis ini di kitabnya Abu Afa Yazid Ibnu Abi ha Ibnu Adi bin Hatim la yasih isnadahu bahwa dia itu tidak sahih sanatnya dikarenakan ada Yazid anaknya Adi Ibnu Hatim Dan berkata Al-Ukaili wal hadis min ghairi hadat tariq habitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Ukaili pun memberikan hukum kepada hadis ini bahwa hadis ini hadis yang sahih datang dari berbagai jalan. Adapun Adi Ibnu Hatim di mana kita telah melewatinya, hadis Adi Ibnu Hatim fil akhbar as-sahihah fi ahkam siami Ramadan. <laughs> Fi ru'yatillah, fi ahkam siami Ramadan di sini sekarang. Maka Adi Ibn Hatim seperti terdahulu dia Abu Tarif at Maka dia dari kabilah at Dia datang wafat menjadi duta dari kaumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memuliakannya. Jadi Sa'ban tahun ke-10. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah itu. Dan Adi ibnu Hatim setelah masuk kepada Islam di akhir tahun, di tahun ke-10, maka beliau meninggal di tahun ke-67 dari hijrah. Dan dia umurnya panjang. 120 tahun. Dan dulu dia beragama Nasrani sebelum masuk kepada Islam. Seperti telah kita bahas di pelajaran yang lalu di mana dia datang kepada Nabi dan di lehernya ada salib. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Ya Adi, itrah angka hadal wahan." Wahai Adi Ibnu Hatim, hilangkan, putuskan kalung salib yang ada pada lehermu. Karena aku mendeng karena aku mengetahui kemudian Nabi membaca ayat Allah di dalam surat Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa mereka orang-orang Nasoro itu menjadikan ahbarohum, alim-alim mereka, waruhbanahum, ahlul ibadah mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka dikatakan oleh Adi ibn Hatim, Ya Rasulullah, Ama inahum lam yakunu ya'budunahum. Kami melihat mereka tidak sujud kepada para rohib, para pendeta. Tidak sujud. Maka dikatakan oleh Nabi walakinahum kanu ida ahallu lahum syai'an istahallauhu wa ida harramu alaihim syai'an Naam, tidak dianggap seperti sujud di sini maknanya, tapi jika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka menghalalkannya, mengikuti. Dan mereka jika mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka mereka mengikutinya. Apa contoh yang paling konkret permasalahan biarawati dan biarawan. Maka Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan dan Allah halalkan untuk perempuan untuk menikahi laki-laki, maka mereka mengatakan kami ini adalah istri-istri Allah untuk para biarawati. Maka akhirnya mereka tidak menikah dengan harapan kesuciannya dijadikan untuk peribadatan kepada Allah namun akhirnya karena mereka manusia dan menyelisihi fitrah, akhirnya mereka kebanyakan gagal di tengah jalan. Mereka tidak menikah dan menutupi dirinya di gereja tetapi bunting dari para pendeta. Itu kenyataan dan ini this real. Kejadian yang benar, bukan isapan jempol. Maka ini pendalilan bahwa jika Allah mengharamkan, mereka menghalalkannya. Dan jika Allah menghalalkan, mereka mengharamkan, inilah dari sesembahan. Maka khobar ini khobar yang Hasan datang juga dari riwayat yang banyak dan telah kita bahas di pelajaran kita Al-Akhbar As-Sahihah di Ru'yatillah. Kemudian kita berpaling kepada hadis Ali karena maknanya pun sama. An Ali radhiyallahu anhu qala ala adulukum ala man yu, ala may yudhibu wa sadr asyam salasati ayyam min kulli syahr. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Berkata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku tunjukkan kepada kalian dari apa-apa amalan-amalan yang menyebabkan hilangnya panasnya hati. Puasa tiga hari dalam satu bulan. Maka hadis ini mauquf namun mempunyai hukum yang marfu. Setelah kita pelajari juga di pelajaran terdahulu. Bisa jadi ucapan sahabi mauquf tetapi marfu hukman. Kenapa marfu hukman? Karena di sini tidak mungkin bagi Ali radhiyallahu anhu untuk mengucapkan dari ucapannya dan pendapatnya. Tetapi ini adalah dari Nabi. Maka karena Al-Kahroba mati, hujan, maka kita cukupkan kajian kita. Insya Allah di waktu yang akan datang kita sambung. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhan